Karena sebagian manusia ketika ajal tiba, mereka baru menyesal. Dan mereka menyatakan kalau saja kami bisa hidup kembali. Ya, kenikmatan tersebut terasa besarnya ketika sudah hilang. Ni'matan maqbul bihi ma katsir nas as wal faham. Dua kenikmatan kata Nabi SAW yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu as-sihah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Dua kenikmatan ini sering dilalaikan biasanya karena kebanyakan mereka sadarnya setelah hilang. Orang yang dalam keadaan sehat tidak merasa kalau itu nikmat. Sampai ketika dia berbaring di rumah sakit. Baru dia merasa betapa nikmatnya sehat kembali. Alhamdulillah kalau dia bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Kalau ternyata tidak, sebagaimana sakit dalam bentuk al sakit dalam bentuk ketuaan, tidak mungkin akan kembali muda. Maka dia mengingat-ingat, Ya layta syabab ya'udu yawman. Duhai kiranya masa muda bisa kembali, sebentar saja. Untuk aku kabarkan bagaimana keadaan tua. Ini ucapan yang sering diucapkan dalam pepatah orang-orang Arab ya laita syabab ya'udu yauman duhai yang masa muda bisa kembali agar aku bisa mengkhabarkan bagaimana keadaan masa tua <laughs> yang demikian ungkapan bahwa kalau kita dalam keadaan masih muda, sehat, kuat, maka itu kesempatan besar. Kesempatan besar untuk kita beramal ibadah kepada Allah SWT karena itu inti kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ai amurahum bi'ibadati." Yani maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dengan ibadah. Untuk aku perintahkan agar beribadah hanya kepada aku. Ini hikmah dari kehidupan. Bukan kita hidup mencari makan, setelah makan untuk hidup, hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup, seperti lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Untuk apa kamu hidup? Untuk kerja, cari uang, cari makan. Setelah itu untuk apa makan? Untuk supaya bisa hidup, bisa sehat. Kalau hidup untuk apa? Ya untuk cari kerja, cari makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya untuk, apa? untuk makan terus berputar-putar-putar nggak ada akhirnya. Padahal jawabannya sudah sangat jelas. Adapun kita cari ma'isyah itu untuk kehidupan kita. Fantasyiru fil ardi. Wabdahu min fadlillah. Silahkan bertebaran di muka bumi. Dan cari, cari fadilah dari Allah. Silahkan. Tetapi inti kehidupan bukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka beribadahlah kepada Allah beribadah kepada Allah setiap detik kita hidup. Karena ibadah maknanya sangat luas. Tidak hanya salat dan puasa. Tidak hanya zakat dan haji. Tapi yang namanya ibadah, semua penghambaan kepada Allah dalam bentuk amalan-amalan saleh. Hadirin azakumullah, ketika bangun tidur kita berdoa, itu sudah ibadah. Berangkat ke masjid ibadah, salatnya ibadah, Kembali ibadah, doa pagi ibadah. Dan kehidupan kita ketika kita berupaya untuk mencari penghidupan untuk keluarga, kalau dikerjakan karena Allah jadi ibadah juga. Masya Allah. Maka yang namanya ibadah intinya adalah al-istislam. Al-istislam artinya ketundukan. Aku siap untuk tunduk kepadamu ya Allah. Aku siap diperintah dan dilarang. Aku siap sami'na wa ata'ana. Ini yang namanya ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima kata Allah fala wa rabbik tidak demi Rabb Allah bersumpah dengan namanya fala wa rabbik tidak demi Rabb. la yu'minun mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan apa yang terjadi di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri diri mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa taslima dan mereka tunduk menyerah dengan sebenar-benarnya. Yusallimu taslima benar-benar tunduk ini khadilin Allah. Sampai dikatakan dengan sumpah oleh Allah. Fala warabbik. Tidak demi Allah. Tidak warabbik. Tidak demi Allah. Mereka tidak beriman sampai mereka punya sifat istislah, Ketundukan. Tunduk apa kata Allah? Tunduk apa kata Rasul? Tunduk apa kata syariat Islam? Baru itu namanya hamba Allah yang beribadah. Hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul kata Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasul. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt dan untuk itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin dan aku adalah orang pertama dari kalangan muslimin. Rasulullah SAW disuruh untuk diperintahkan menyatakan dengan kalimat ikrar bahwa hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, salatnya untuk Allah, salatnya, puasanya untuk Allah. Kalau sudah dikatakan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti setiap nafas kita adalah dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini namanya mukmin. Fala rabbika la kalau mereka tidak memiliki sifat istislam, tidak memiliki sifat ketundukan, dikatakan fala wa rabbika la Sungguh mereka tidak beriman kata Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan setiap kali, setiap salat, setiap rakaat untuk membaca Al-Fatihah dan mengikarkan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah, aku beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah, aku beristi'anah penghambaan hanya untuk Allah saja dan juga doa minta isti'anah minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan terwujud yang namanya penghambaan peribadatan kepada Allah kecuali dengan tajarrud kecuali dengan memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan terikat dengan syariat Allah dengan sebenar-benarnya keterikatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, tidak ada bagi mereka pilihan lain. Panggilin azakumullah kaum muslim yang sangat hormati dikatakan oleh Allah dengan kalimat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim enggak ada bagi mereka pilihan lain dari urusan mereka artinya enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'ala enggak ada pilihan lain kecuali terima enggak bisa agama ini separuh-separuh enggak bisa agama ini pilih-pilih sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahlul kitab yu'minu nabi ba'dul kitab wa nabi nabi ba'd beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian Allah Subhanahu wa taala mencerca ahlul kitab karena sifat yang demikian yang yu'minu nabi ba'dul kitab wa yakfuruna nabi ba'd وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا mubina dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka dengan ayat-ayat tadi, para ulama menyatakan seperti Syekh Sulaiman Ibn Abdullah rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Taisirul Aziz Al-Hamid wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur wa dhalika huwa haqiqatu bihi al-Islam li'anna ma'na al-Islam al-istislam Kata beliau rahimahullah, hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan itulah yang namanya hakikat Islam. Kenapa? Karena li'anna makna Islam, karena makna Islam adalah al-istislam. Mana Islam adalah ketundukan. Mana Islam adalah pasrah, menyerah, tunduk patuh. Ya Allah, aku masuk Islam, Maknanya ya Allah, aku tunduk. Aku serahkan diriku kepadamu. Mau kau perintahkan apapun, aku siap. Alhamdulillah. Allah memerintahkan perkara-perkara yang kita sanggup. Yang mampu dikerjakan oleh manusia. Mampu yang dikerjakan oleh kita. Bukan yang berat-berat. La kalimullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Bayangkan. Kalau Allah perintahkan yang perintah-perintah yang pernah Allah perintah kepada Bani Israel, ya, berat. Fatubu ila barikum taqtulu anfusakum. Kata Allah, bertobatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian. Itu syariat mereka. Itu pun bukan maknanya mereka suruh bunuh diri, ya, tapi suruh saling bunuh. Mereka diam tidak bergerak. Sampai diperintahkan lagi dengan perintah kedua. Mereka masih diam, tidak bergerak. Masih bingung. Terus sampai disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, ya, Allah memeringankan perintah tadi dengan menurunkan kabut sehingga mereka tidak melihat saudaranya kecuali bentuknya saja. Nggak tahu ini siapa ini siapa. Maka baru diperintahkan lagi. Fatumu ila barikum faqtulu anfusakum. Fangdrina azakumullah tidak diperintahkan dengan perintah-perintah yang berat sebagaimana Allah perintahkan pada kaum-kaum terdahulu ketika Khabbab bin al-Arad dalam keadaan sedang merasakan sakit sakitnya disiksa oleh musyrikin Quraisy Khabbab bin al-Arad radhiyallahu taala badannya melepuh dengan api kepalanya diikat karena sakitnya kemudian ketika melihat Nabi mengatakan ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya aku begini dan begini. Lihat begini, lihat aku. Kata Nabi Sallallahu Wasallam, Alif Lam Mim. Hasib an-nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablikum dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum, sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Dikhabarkan kepadanya bahwa ujian itu pasti datang dan berat. Tetapi kalian pasti sanggup. Orang-orang terdahulu lebih berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Kata Allah, yang dibacakan juga, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian beban ujian yang berat sebagaimana apa yang pernah ditimpakan oleh kepada orang-orang terdahulu. masathum al-ba'sa'u wad wa Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa kegoncangan, ketakutan. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'a hingga Rasul dan yang bersamanya dari kalangan mukminin orang beriman berkata, "Fata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Qul Disebutkan riwayat tentang contoh-contohnya. Wahai hamba, sebelum kalian dulu ada orang yang digergaji dari mafraq rakse, dari belahan rambutnya sampai terbelah dua dan tidak mengeluarkan dari agamanya. Di antara mereka ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya dan tidak mengembalikan mereka dari agamanya. Artinya yang dulu lebih berat. Kita diuji dengan lebih ringan. Jauh lebih ringan dari ujian-ujian mereka. Maka ikhwan azakumullah. Kita tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala dan istislam. Kita siap untuk diperintah. Ya Allah, aku pasrah. Aku masuk Islam. Aku menyerah. Aku siap untuk mentaati perintahmu dan menjauhi laranganmu. Apa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu semua dari Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qal kata beliau kata Syekh Sulaiman Ibn Abdullah maka al-istislam al-mutadammin ghayat al-inqiyad wa ghayat al dul wal khusyu' yang namanya istislam menyerah pada Allah pasrah kepada Allah mengandung ketundukan setinggi-tinggi ketundukan dan mengandung dzul wal khusyuk, kekhusyuan dan merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Makanya yang disyariatkan untuk sujud adalah kita ini ya Allah rendah di hadapanmu. Kita nggak ada apa-apanya di hadapanmu. Kami tunduk, kami patuh, kami siap diperintah. Ini yang namanya Islam. Wa qala ayat berkata juga beliau rahimahullah. Wa taqiqut tauhid wa ma'rifatul ittila' ala haqiqatihi wal qiyam biha ilman wa amalan. Kata beliau yang namanya perwujudan tauhid. Beribadah kepada Allah saja, mengesahkan Allah dalam ibadah adalah mengenalinya. Setelah mengenali Allah, mewujudkan hak-hak Allah dan menegakkannya ilman wa amalan, menegakkannya secara ilmu dan amal. Wa haqiqatu dzalika huwa ruh ilallah dan inti dari keimanan ini inti dari ibadah ini adalah tertariknya hati ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepadanya takut kepadanya menyerah kepadanya bergantung kepadanya bertawakal kepadanya berdoa hanya kepadanya memurnikan ibadah hanya untuknya mengagungkannya membesarkannya memuliakannya ini yang wabil jumlati dan ringkasnya wala yakunu fi qalbihi syai'un li ghairillah ringkasnya hati ini enggak ada keinginan pada apa yang dilarang oleh Allah enggak memiliki keinginan pada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya enggak memiliki kebencian pada apa yang Allah perintahkan tidak memiliki kebencian pada apa yang Allah perintahkan ini benar. Makanya dikatakan iman manusia berbeda-beda. Yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Karena yang namanya iman sempurna, hati ini nggak suka kepada yang haram, nggak ada nggak suka kepada perkara yang dibenci oleh Allah, pada perkara yang dilarang oleh Allah, nggak memiliki kesukaan, keinginan pun nggak punya. Kenapa? Karena dia cinta pada Allah, maka dia nggak suka dengan apa yang dibenci oleh Allah. Karena cinta kepada Allah, maka dia tidak suka pada apa-apa yang Allah larang, yang Allah haramkan, yang Allah benci. Sebaliknya, karena cinta pada Allah, cinta pula kepada semua yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah, yang halal, yang disunahkan, yang diperintahkan, yang diwajibkan, dia ridho, dia suka. Dan suka pula pada semua yang disukai oleh Allah. Ridho pula dengan apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini yang namanya penghambaan hati. من أعزكم الله وما أفعال الجوارح إلا نتيجة tidaklah perbuatan-perbuatan anggota badan kita ini amalan soleh kecuali lahir dari apa di hati kalau hati seperti tadi keadaannya maka amalannya pasti soleh dia nggak suka dengan yang jelek yang haram dan dia suka dengan yang baik-baik yang wajib-wajib yang diperintahkan yang dianjurkan maka tentunya akan lahir amalan-amalan soleh karena hati adalah intinya maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hati inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat al jasad kullu wa ida fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, segumpal daging, yang kalau dia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek pula seluruh tubuhnya, ketahuilah itu adalah al jantung. Ya dikatakan kal, mana sebenarnya adalah jantung, tetapi di Indonesia lebih terkenal dengan kalimat hati. Maka kadang-kadang mengumpulkannya dengan dua-duanya, jantung hati. Kau muslim yang seharusnya nanti, Kalau apa yang dia dalam hatinya seperti ini keadaannya, maka tentunya amalannya akan baik pula. Tetapi kalau hati punya sesuatu, nggak suka. Apa kata Allah? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau tunduk, kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, ketahuilah. Kalau sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ternyata, apa yang ada dalam hatinya adalah hawa. Waman awal awalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawannya istislam, lawannya istijabah, lawannya ketundukan tadi adalah hawa. Apa definisinya hawa? Definisinya adalah pokoknya selain hak hawa selain apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan, apa diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu semua selain itu namanya hawa. Berarti Allah, ketika seorang tidak menjalankan perintah Allah, kenapa? Tidak lain hawa. Berarti musuh <clears throat> ada dari luar, ada dari dalam. Ada musuh yang dari luar yaitu syaitan, iblis, yang memang sudah Allah takdirkan demikian keadaannya, sudah Allah ciptakan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ternyata ada pula dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa, hawa nafsu. Maka ketika dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, seringkali bahkan rata-rata karena hawa. Apakah nafsu keduniaannya, apakah nafsu kedudukannya, atau semua keinginan dirinya pribadi yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya itu hawa. Kalau Allah pertanyakan ada adakah yang lebih sesat dari orang yang menuhankan hawa nafsunya? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda. Apakah ada yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan ibn kaum muslimin yang saya hormati, perkara malam ini sebagai tausiah, sebagai nasihat muslim kepada muslim lainnya. Hendaklah kita memanfaatkan sisa umur kita. Manfaatkan untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan al-istijabah. Menyempurnakan al-istislam. Menyempurnakan keislaman kita bahwa kita ini muslim mukmin yang sudah berikrar untuk menyerahkan hidup kita untuk Allah. Maka pakailah semuanya untuk Allah SWT. Untuk apa yang Allah ridhoi? Gunakan tangan kita untuk apa yang Allah ridhoi. Gunakan kaki kita untuk apa yang Allah ridhoi. Gunakan mata kita untuk apa yang Allah ridhoi. Karena semua yang ada pada diri kita dari Allah, milik Allah, maka kita pergunakan untuk Allah Subhanahu wa Jangan kita pergunakan untuk apa yang menentang Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah.